kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lewat yang disebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keimanan kepada para nabi disebutkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW Demikian juga Isra Mi'raj. Demikian juga panjang lebar disebutkan tentang masalah al-qada wal qadar. Ya, tentang takdir. Demikian juga untuk kita kita taat kepada para pemimpin baik dia itu yang adil ataupun yang tidak adil. Kemudian juga terakhir disebutkan wa minu bil kiramil kadibin Kita beriman kepada malaikat al-kiram yang mulia al-kadibin yang mereka menulis catatan-catatan amalan kita. Karena sungguh Allah SWT telah menjadikan mereka para malaikat ini untuk mencatat amalan-amalan kita. Kemudian juga bahwa setiap manusia Allah Subhanahu wa taala mewakilkan padanya korin. Korin yang ini teman atau yang bersama dengan dia dari jin ataupun malaikat. Disebutkan bahwa demikian juga Nabi SAW mempunyai korin dari jin, demikian juga dari malaikat. Kemudian disebutkan bahwa korin dari jin ini masuk Islam. Ya demikian dan tidak memerintahkan kecuali yang baik-baik. Disebutkan juga kalau seorang ya yang memiliki korin ini baik yang dari malaikat ataupun yang dari jin ini kalau kemudian yang lebih berpengaruh adalah korinnya dari malaikat maka dia melakukan amalan-amalan yang baik. Tapi sebaliknya kalau kemudian korinnya itu yang dari jin ini lebih banyak berpengaruh maka dia melakukan amalan-amalan yang jelek. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau masih membicarakan di antara malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia demikian juga yang lainnya yang dihitung punya ruh. Qala rahimahullah taala qauluhu ini ucapan beliau rahimahullah taala wa nu'minu bi malakil maut al wakal bi qabdi arwahil alamin dan kita beriman terhadap malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mati, mendapatkan kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih lebih aman untuk kita mengatakan malaikat yang mencabut nyawa itu dengan malakul maut. Dan bukan nama yang lain, sebagian mengatakan seperti Al-Imam Al-Qurtubi di tafsirnya mengatakan Israel ya tapi dalilnya adalah lemah demikian juga Syekh Utsaimin mengatakan bahwa itu Rasulullah taala bahwa itu datang dari Israiliyat saja dan tidak bagi kita untuk mengimaninya apa yang ada di dalam Israel Israiliyat itu kecuali datang di situ sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya demikian jadi lebih aman kita mengatakan malakul maut bukan Israel Al-muwakkal yang diberikan tugas, yang diberikan perwakilan, diberikan tugas biqabdi untuk mencabut arwah ruh-ruh al-alamin. Al-alam, al-alamin ini alam semesta. Sebutkan di usul salasa wa qulu masiwallahi alam wa anna wahidun min dzalikal alam. Setiap yang selain Allah itu adalah alam. Alam semesta. Dan aku termasuk dari salah satu alam semesta. Ya demikian. Jadi disebutkan di sini oleh beliau Allah Taala keimanan berikutnya keimanan alusunah wal jamaah akidah alusunah wal jamaah itu beriman terhadap malakul maut malaikat yang diperintah Allah untuk mencabut nyawa untuk mencabut ruh-ruh alam semesta yakni makhluk-makhluk mempunyai ruh disebutkan di sini berikutnya oleh Imam Ibnu Abil Isra taala beliau mengatakan beberapa ayat yang menguatkan ucapan ini Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Malakul maut ini eh, malaikat yang mencabut nyawa ini mau wafatkan kalian. Alladzi wukila bikum yang diberikan tugas kepada kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalian kalian dikembalikan. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain, ya, ayat yang lain. Hatta idza jahadakumul maut tawafathu tawafathu rusuluna wa hum la Sampai ketika datang kepada salah seorang kalian kematian. Tawafathu rusuluna, maka rasul rasul kami mematikan dia. Wa hum la dan mereka tidak melampaui batas, tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan apa yang Rasulullah Subhanahu perintahkan. Kalau ayat yang pertama tadi disebutkan itu apa? Malakul maut. Kalau ayat yang di sini dikatakan rasul-rasul kami, yakni apa? Malaikat. Tidak ada di situ perselisihan ayat ini. Jadi utusan utusan kami yaitu malaikat malakul maut. Demikian juga disebutkan Allah ya tawafal anfusahina mautiha walati lam tamut fi manamiyah. Allah Subhanahu wa taala mematikan angfus jiwa. Di sini seakan-akan Allah yang matikan. Dan itu tidak ada apa? Tidak ada perselisihan dengan ayat yang yang tadi. Ya, yang pertama yaitu malakul maut, yang kedua rasul-rasul Allah, yang ketiga di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ada perselisihan. Ya, ini maksudnya Allah merintahkan para malaikat itu. Ya, demikian. Sebagaimana ungkapan-ungkapan bahasa Arab seperti seorang pemimpin atau raja mengatakan, "Aku yang membangun jalan di kota itu." Maksudnya adalah apa? Ya, dia merintahkan bahwa dia untuk membangun jalan. Tidak mungkin rajanya itu untuk kemudian dia sendiri yang membangun jalan, meratakan tanahnya dan sebagainya. Paham? Jadi tidak ada benturan sedikit pun dalam ayat ini. Allah yatawaffal anfusa, yakni Allah SWT mewafatkan jiwa, yakni Allah merintahkan rasul-rasulnya, malaikat pencabut nyawa untuk kemudian mematikan jiwa. Hina mautiha ketika kematian dia. Walati lam tamut fi manamya dan yang tidak mati di tidurnya. Maksudnya bagaimana? Yani Allah Subhanahu wa taala ya mengutus malaikat untuk mencabut nyawa seseorang ketika dia mau tidur. Ya, ya ini ditarik, yumsik dipegang. Juga di sini ayat berikutnya, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Fayumsik, ini malaikat ini, ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat menahan. Fayumsik, fayumsik ini menahan alati qada 'alaihal maut yang yang diputuskan padanya, yang memutuskan padanya itu kematian. Ya, ini yang ditakdirkan dia itu mati, maka rohnya itu ditahan. Ya, demikian maut wa yursilul ukhra dan dilepaskan lagi ila ajali musamma. Ini dilepaskan lagi untuk siapa? Untuk yang tidak mati sampai kepada waktu ya ajal musamma yang telah disebutkan dari umurnya. Maksudnya bagaimana ayat ini? Yakni Allah Subhanahu wa taala mematikan jiwa. Maksudnya Allah mengutus malaikat untuk mematikan ya jiwa tersebut. Ketika dia itu mati. Ketika seorang itu tidur dikatakan dia dikatakan mati juga, tapi mati yang kecil. Ya terus sugro mati kecil. Kita ketika mati, eh, kita ketika tidur, maka itu adalah kematian. Malaikat ya mengambil ruh kita. Kemudian apabila dia memang sudah datang waktunya, ditahan. Fayumsik, fayumsik, ya, ini ruhnya itu ditahan oleh malaikat. Ya. Apabila dia itu mati. Alati qada maut, yang dia itu takdir padanya kematian dan dilepaskan kalau kemudian dia belum datang waktunya kematian. Ya demikian. Jadi an akhul maut. Demikian disebutkan. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Malaikat menahan ruh kita. Kalau itu memang datangnya, datangnya ajal kita di waktu tidur itu ditahan ruhnya. Paham? Ya, apabila memang belum belum takdirnya dilepaskan lagi, ya ruhnya itu ke jiwa orang yang tidur tadi. Kemudian dia hidup sampai kepada takdir yang ditentukan. Ya demikian. Dan ayat-ayat ini tadi kita sebutkan tidak ada di situ perselisihan. Yang mematikan, ya, yang mematikan eh, seseorang itu itu adalah malakul maut. Dan dia itu adalah utusan Allah. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> ya demikian. Disebutkan di tafsir Al-Qurtubi Surat As-Sajdah Ya, beliau menyebutkan bahwa malaikat ini adalah Israel yang tadi kita sebutkan. <clears throat> Bukan di ayat yang ke-11, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Malakul maut qala rahimahullah ta'ala, wasmuhu Israel. Nah, ini yang dikatakan namanya Israel. Juga oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah di majmu fatwa beliau pokok istahara anak ismahu Israel. Ya, telah terkenal bahwa nama itu Israel. Lakinnahu lam yasih dan itu tidak tidak sahih hadisnya. Inna warada ada bi asar Israiliyat. Ini hanya di asar bekas-bekas ucapan-ucapan Israiliyat. Kabar-kabar dari orang-orang Yahudi. La tujib an nu'mina bi hadzal ism. Tidak wajib bagi kita untuk memberi nama dengan nama ini. Ya itu. Imam Al-Qurtubi mengatakan Israel tapi hadisnya doif. doif. Wa nusama man wakala man wukila bil maut bi malakil maut. Kita lebih aman untuk mengatakan yang dipasrahi, yang diperintahkan ya untuk mencabut nyawa, untuk mematikan itu adalah malakul maut. Sama sama Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya. Ya, demikian. Sedangkan Imam Al-Qurtubi bilang mengatakan namanya Israel wa maknahu Abdullah. Israel itu maknanya Abdullah. Ya demikian. Bagaimana sebagaimana pernah kita sebutkan seperti Jibril, kemudian Israel, Mikail, dan itu adalah tiga malaikat utama. Ru'us, Ru'asaul, malaikah, pimpinan-pimpinan malaikat ada tiga. Yang semua adalah bertugas untuk menghidupkan malaikat Jibril menghidupkan ruh. Ya, kemudian Mikail menghidupkan tumbuhan-tumbuhan, menurunkan hujan. Ya, demikian juga nanti tumbuh di situ ya makan dengannya manusia, menurunkan hujan, menghidupkan ya tanaman-tanaman. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Israfil. Ya dia itu menghidupkan apa? Menghidupkan makhluk setelah di ditiup di sangkakala yang pertama. Nah, itu tiga malaikat ini adalah pembesar-pembesar malaikat. Semuanya bertugas untuk menghidupkan, menghidupkan jiwa, satu lagi menghidupkan yakni tanaman-tanaman, menurunkan hujan, kemudian menghidupkan mayit-mayit ketika sudah ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian di sangkakala yang kedua ditiup dan hidup semua. Ya demikian. Dan semua itu disebutkan Jibril, Mikail, ya Israel ini, eh, Israfil ini, ya. Ini semua belakangnya il-il yang yang disebutkan itu apa? Seperti lafaz Allah Sedangkan Israel ini yang disebutkan di Syadoif ini, ya ilnya juga Allah. Sedangkan Israel sendiri, ya adalah abdunya itu. Ya, ini abdunya itu. Abdunya itu yang il. Sedangkan Allahnya itu yang is. Ula alam demikian. Karena dari situ seperti ya ini Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak, ya Demikian juga ini Abdul Qawi dan sebagainya. Yang semua itu apa? Abdulnya sama, sedangkan yang belakangnya itu yang berbeda-beda. Ya demikian. Ya ini kesimpulan di sini kita lebih aman untuk mengatakan itu dalam malakul maut. Kemudian dibicarakan ya oleh para ulama tentang roh yang dicabut oleh malakul maut ini. <clears throat> Apakah dia itu bagian dari badan Ya, ataukah dia itu adalah suatu jisim, suatu badan sendiri yang diam? Ataukah dia itu ya sesuatu yang abstrak? Nah, ini sesuatu yang yang belum jelas, yang yang tidak ada zatnya. Ya demikian. Atau jenis yang lain. Ya, terjadi perselisihan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa yasalunaka 'anil ruh Kuliruhu min amri rabbi. Wa ma'utitu min al ilmi ila qalila. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah kuliruhu min amri rabbi. Sungguhnya ruh itu dari perkara Rabbu Kita tidak tahu bagaimana hakikat ruh itu sendiri. Itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'utitu min al ilmi ila qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Ya demikian. Ya, kita cukupkan dengan hal hal tersebut. Kemudian juga mereka sepakat tentang ruh ini bahwa itu adalah, adalah apa? Makhluk. Paham? Ruh, ruh itu adalah makhluk. Dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ijma terhadap hal tersebut. Anha makhluk. Itu adalah makhluk. Wali imam Ibn Abil Is wa mimman ijma yang mengatakan itu adalah ijma, yang menukilkan itu adalah ijma bahwa itu adalah makhluk seperti Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Ibnu Qutaibah, demikian juga yang lainnya. Apa dalilnya bahwa roh itu adalah makhluk? Dalilnya di surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya demikian. Demikian juga hal atal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Bukankah datang atas manusia suatu waktu dari zaman yang lam yakun syai'an madhkura, yang dia itu belum disebutkan. Ya ini tidak ada sebelumnya. Kemudian Allah SWT menciptakan. Itu menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk. Ya demikian. Kemudian ruh itu, ya ruh itu apakah itu jasa sendiri? Disebutkan al-insan ismun li ruhi wa jasadihi. Yang namanya insan, manusia, manusia itu adalah apa? Manusia itu adalah insan, seorang itu itu adalah ruh, gabungan antara ruh dengan jasad. Bergabungnya ruh dengan jasad itulah namanya manusia. Kemudian juga disebutkan bahwa roh itu ada yang dia itu ya amaratun bisu demikian juga ada lawamah ada juga mutmainnah ya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abil Isra wa taala Wakat waqara fi kalami katsir menanas an anna Adam salah angkus. Bisa ditulis ya. Bahwa manusia ini Bani Adam itu ada tiga jiwa. Ada tiga jenis roh. Disebutkan dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan ya ayatan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Demikian juga di situ ada di surat Al-Qiyamah ayat yang kedua wala uqsimu bin nafsi lawamah. Ya, demikian juga di surat Yusuf ayat ke 53. Innan nafsa la'amaratun bisu. Paham? Dari sini dari ayat ini tadi Al-Fajr surat 27. Al-Qiyamah ayat yang kedua. Ya. Kemudian juga surat Yusuf ayat ke-53. Dari situ para ulama menyebutkan bahwa jiwa itu ruh ada tiga. Yang pertama mutmainnah, yang kedua lawama, lawama. Kemudian yang ketiga adalah amarah. Yang pertama mutmainnah, yang tenang. Kemudian lawamah dikatakan lawamah karena dia itu melakukan kemaksiatan sehingga mencela diri dia sendiri. Roh itu dikatakan lawamah dari lama yalumu, mencela. Kenapa dikatakan lawamah? Asal katanya bagaimana lawamah? Nafsul lawamah ini dari lama ya lu mencela. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan kemudian dia mencela diri dia sendiri. Kenapa melakukan kemaksiatan itu? Sehingga diberi nama lawam. Sedangkan atau bisu jelas ya ini merintahan pada yang jelek. Ya disebutkan kenapa di dikatakan menjadi tiga ini? watahkik dan ya kesimpulannya jadi yang benar anah nafsun wahidah lah sifat sebutkan bahwa ruh itu tetap satu tapi sifatnya tiga tadi disebutkan. Sifatnya adalah tiga. Bayya amaratun Busu, dia memerintahkan kejelekan. Kapan itu? Ya ketika dia memerintahkan kejelekan itu. Mengajak kepada malas untuk melakukan ketaatan, ya, mengajak untuk malas untuk baca Al-Qur'an, mengajak untuk kemudian malas meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat atau mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain ya mendengar sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang haram. Demikian juga umpamanya berbuat jelek kepada temannya, terhadap orang tuanya, demikian juga yang lainnya. Ini amaratun bisu. Ya. Ini bisa ditulis bahwa pertama adalah amaratun bisu ini apa? Yang mengajak kepada kejelekan. mengajak kepada adami usul iman, mengajak kepada tidak sampainya keimanan kepada jiwa tersebut. Kemudian yang kedua tadi yaitu lawamah Faida arad al-iman sarat lawamah. Apabila iman itu melawan ya, jadi lawamah itu adalah apa? Jiwa yang dia itu iman itu mengajak kepada kebaikan kemudian dia melawannya dan melakukan perbuatan dosa. Sumatalumu sahibah. Kemudian dia mencela dirinya itu, jiwanya itu, maka dikatakan lawamah. Itu. Jadi dikatakan lawamah kenapa? Karena dia mempunyai keimanan. Ketika datang di situ kemaksiatan dan dia lawan dengan keimanan, ternyata keimanan kalah, maka dia mencela diri dia sendiri, dikatakan lawak. Ya itu. Kemudian sebaliknya. Ya ini tadi ini berarti kan jiwa itu asalnya ulalam ya, mengajak kepada jelekan, atau bisu mengajak kepada kejelekan. Kemudian apabila datang keimanan dan keimanan itu kalah, ya maka dikatakan lawamah dia mencela dirinya karena jatuh kepada kemaksiatan. Ketika kemudian yang asalnya tadi amaratun bisu mengajak kepada kejelekan, datang di situ keimanan dan keimanan itu mengalahkan perbuatan atau ajakan jelek tersebut, maka dikatakan mutmainnah. Faida qawil iman apabila iman itu kuat, sorot mutmainnah, maka menjadilah jiwa yang tenang. Ya itu asalnya. Paham? Jadi jiwa itu tadi ada tiga. Sebenarnya ruh itu satu saja, tetapi sifatnya tiga. Yang pertama adalah ya amaratun bisu inna nafsa la amaratun bisu sungguhnya jiwa itu mengajak kepada kejelekan jiwa itu mengajak kepada kejelekan malas-malasan berbuat jelek meninggalkan kewajiban melakukan kemaksiatan ketika kemudian ya datang keimanan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ya demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berbenturan antara keinginan jelek itu dengan apa dengan keimanan itu ketika kemudian ajakan kejelekan itu lebih, lebih kuat, lebih menang, maka dikatakan lawamah. Kenapa lawamah? Karena dia itu talu musahibahu. Sahibah dia mencela diri dia sendiri, mencela pemilik ya roh itu sendiri. Ya demikian dikatakan. Kemudian ketika iman itu yang menang, berarti apa? Dikatakan mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya demikian. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr itu, ya ayatan ya ayatuhan nafsul mutmainah. wahai jiwa yang tenang ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah kepada Rabbmu kepada Allah Subhanahu wa taala radiyah dalam keadaan ridho lapang ridho mardiyah dan diridhoi ya demikian fadkhuli fi ibadi masuklah bersama dengan hamba-hambaku wadkhuli jannati masuklah ke dalam surgaku ini surga Allah Subhanahu wa taala kita membaca di sini tafsir yang bagus di tafsir Ibnu Katsir Allah taala itu pernah lewat juga bahasan kita sanatnya diperbincangkan tapi bisa menjadi ibroh ya menyebutkan Ibnu menukasi wa taala <clears throat> Suma ikhtalafa mufassirun fi man nazalat hadhihi ayat kemudian terjadi perselisihan ahli tafsir kepada siapa turunnya ayat ini ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Masya Allah ketika seorang dicabut nyawanya kemudian dikatakan kalimat ini wahai jiwa yang tenang ya wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah di dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah di dalam surgaku. Kepada siapa ini? Ya. Ada yang mengatakan turun kepada Utsman bin Affan, dan Buraidah bin Husaid dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir taala dengan sanadnya walaupun Sufyan mengatakan itu dalam mursal sebagai ibroh kita Ya, demikian juga Imam Al-Qurtubi beliau menyebutkan di tafsir beliau Jamil al Quran. Kisah ini disebutkan oleh bin Abi Hatim radhiyallahu hadatsana Ali bin Husain, qala hadatsana Ahmad bin Abdurrahman bin Abdullah Ad-Dashtaqi, qala hadatsana Abi an Abihi an Ash an Jabir an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ya ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Qala beliau mengatakan nazalat wa Abu Bakar jalis. Turun ayat ini dan Abu Bakar sedang duduk waktu itu. Ya. Faqala maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ma asana hada?" Alangkah bagusnya ini ya ketika seorang meninggal diucapkan kalimat ini. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fatquli bi ibadi wa jannati. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Ama inahu sayuqal laka hada." Sesungguhnya ini akan dikatakan pada engkau kalimat ini. Nah, ini kabar gembira. Ketika dia mengatakan Abu alangkah indahnya kalimat ini. Kemudian Nabi mengatakan itu akan dikatakan kepada kamu. Ya demikian Sufyan. Sufyan mengatakan itu dalam mursal. Kemudian juga disebutkan ya hampir mirip juga tentang kisah ini Kemudian ada lagi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Said bin Jubair qala beliau mengatakan, ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini dibunuh oleh Hajjaj Said bin Jubair. Sahnya panjang juga. Qala beliau mengatakan, "Mata Ibnu Abbas, meninggal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Taif, di Taif." Baja Tair. Maka datang burung. Nah, ini ada tafsir mutasir ya. Walaupun dibicarakan juga sanadnya tapi kita ya ini ya mengambil ibrah itu. Meninggal menabas di Taif. Fajar air datang burung lam yaro. ala kholki tidak diketahui bagaimana bentuk burungnya itu. Pada kala syahu maka masuk di di keranda Keranda mayat yang diangkat oleh orang-orang yang mengangkat. Semalam ya roh kharijan kemudian tidak diketahui burung itu keluar minhu darinya. madu dubina ketika dikuburkan tuliyat hadil ayah dibacakan ayat ini tiba-tiba terdengar apa suara ayat ini ketika dikuburkan Abdul bin Abbas ala syafir kubur di syafir yaitu di uh, tepi-tepinya kuburan mayadri mayadro mantalah tidak diketahui siapa yang bacanya ya ayatun nafsu mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah hmm, ya Kemudian juga beliau menyebutkan kisah berikutnya, tadi kisah bahwa itu dicawan pada Abu Bakar radhiyallahu Kemudian tadi kisahnya ya ada burung yang masuk di kerandanya Abdul bin Abbas kemudian disebutkan ayat ini tadi ketika dia meninggal. Kisah berikutnya lebih lagi. Wa qad al Muhammad bin Mundir Al-Harawi Al-Ma'ruf bi di kitab Al-Ajaib di kitabnya sesuatu yang mengherankan mengherankan. Bisa nadihi dengan syaratnya an Kubas bin Rozin Abi Hashim. Kala beliau menyebutkan. Kubat bin Rozin ini menyebutkan kisah ini. Kisah tawanan. <clears throat> tawanan ya tiga orang. Ya empat orang, empat orang tawanan yang berhasil ditangkap oleh orang Romawi. Ya disebutkan di sini Usir tuh bila di Rum, aku di ya beberapa orang ini yang ditawan. Aku termasuk orang yang ditawan di negeri Romawi. Pajamahna al-Malik maka Al-Malik raja mengumpulkan kami, tawanan-tawanan ini. Wa arada alaina dinahu, dia mau memamerkan ini menawarkan agamanya agama Kristen. Ala anna man tan'a Atas barang siapa yang tidak mau masuk Kristen maka dipukul lehernya. Maksudnya apa? Dibunuh, dipenggal. Ya, yang nggak mau dipenggal satu persatu tawanannya. Fartadda salasah, kemudian tiga orang murtad. Karena takut dibunuh kan gitu. Allah besar. Wajah Arabi maka datang yang keempat famtana tidak mau, tidak mau murtad. Walaupun dipenggal tidak mau. Jadi satu persatu datang, datang, datang kan itu. Nomor satu, dua, tiga, sudahlah murtad saja. Akhirnya dia dibebaskan kan itu. Yang keempat datang dia nggak mau. batu batunukuhu. Maka dia dipenggal lehernya. Wa ulqiya ra'suhu bin nahri hunaka. Kemudian dilemparkan kepalanya di Nahar apa nahar? Di sungai yang ada di situ. Para sahabat bilma kemudian masuk. Ya namanya benda berat, batu aja kalau masuk air kan turun ke bawah. Maka tenggelamlah kepalanya. Suma kemudian naik lagi dan toaf Ini berputar. Ala wajil ma atas permukaan air. Kepalanya ini berputar. Ya ini sebuah ilmu kajian kisah-kisahnya. <clears throat> sebagai apa? Ya sebagai ibroh saja. Walaupun sanatnya terlihat di sini adalah terputus, tidak disebut secara lengkap. Ya, maka kemudian apa? Kepalanya ini berputar-putar tawaf di permukaan air. Wana nadhara ila salasah dan melihat kepala ini yang sudah terpegal itu melihat kepada tiga orang yang murtad itu. Faqala maka dia mengatakan bisa berbicara kepalanya ini. Ya bulan ya bulan, ya bulan wa ya bulan wa ya bulan sebutkan. Ya, teman-temanku dulu ini dan itu dan itu. Yunadi fi asma'im. Dia memanggil dengan nama-namanya. Allah Taala fi kitabih. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wa dhuli jannati. Kepala ini membacakan ayat ini. Tsumma ghasa fil ma'i kemudian dia pun tenggelam ke ke air. Qala kemudian disebutkan oleh Kubab bin Rosin ini, "Bagadat nasara ayuslimu. Hampir-hampir orang Kristen ini mereka masuk Islam melihat kejadian itu. Ini kepala bisa bisa berbicara ya, baik bulan bulan bulan kenapa kamu murtad kan itu. Padahal Allah mengatakan ya ya tuan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah di ya, akhir. Yang disebutkan orang Nasrani hampir masuk Islam. Wa wa Sarirul Malik ya kemudian terjatuh yakni singgasananya raja. Wa raja ulaika salasa ila Islam yang ketiga ini yang sudah murtad ini kembali masuk Islam lagi. Wala al bidah maka datang tebusan min indi khalifah Abi Ja'far Al-Mansur. Maka datang tebusan untuk membebaskan ya tawanan-tawanan ini dari khalifah Abu Ja'far Al-Mansur fa nama kami pun selamat. Ya disebutkan kisah ini. Ini tentang ayat tadi ya, ya dan nafsul mutmainah. Kemudian disebutkan juga tentang pembahasan ini tentang apa? bahwa malaikat pencabut nyawa, malakul maut itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ya. Dan yang benar adalah semua semua makhluk. Ya, semua makhluk bukan hanya manusia. Makhluk yang dia itu mempunyai apa? Mempunyai ruh maka semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan perintahkan para malaikat dan itu ya adalah yang benar. Ini semua yang dia itu punya apa? Yang punya ruh. Bahkan disebutkan binatang-binatang juga. Binatang-binatang yang kemudian punya ruh semuanya adalah dibunuh oleh malaikat ini. Kemudian sebagian berpendapat ya tentang ruh ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah zat Allah Subhanahu wa sendiri. Dan itu adalah batil. Ya, sebagian berpendapat seperti ayat ya min ruhi dari ruhku sehingga mengatakan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah batil. <clears throat> Dan sangat mudah untuk kemudian membantahnya. Demikian juga min amri Robi dari perkara Robku. Saya berpendapat bahwa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah batil. Kemudian dijawab di antara jawabannya bahwa idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ya, ini sebenarnya berpendapat bahwa dengan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan yang benar adalah tadi kita sebutkan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga bahwa alam semuanya ini adalah muhdatsah. Itu adalah di dibuat dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waza'ama anha qadimah. Ini sebagian mengatakan bahwa ruh itu kodim, Ruh sendiri ya, itu adalah apa? Kodimah. Kodimah berarti apa? bukan makhluk. Dan ini adalah batil. Dengan alasan tadi, dengan alasan tadi, ya. Ini kulir ruh min amri rabbis. Katakanlah sehingga ya, ruh itu dari perkara Rabbku. Sehingga mengatakan bahwa itu adalah berarti Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa nafakhtu fihi min ruhi dan aku tiup tiupkan di dalam itu dari ruhku. Berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah mudah. Ruh itu jelas bahwa itu adalah makhluk. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, wa khalaqa kulla syai' dan Allah menciptakan segala sesuatu, jelas. Lalu bagaimana seperti lafaz tadi, min ruhi dari ruhku. Ya, dari surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan di dalamnya itu dari ruhku. Bagaimana ini? Jawabannya disebutkan bahwa idhofah penyandaran kepada Allah itu ada dua. Sebagaimana kalimat Baitullah rumah Allah. Bukan berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga naqatullah. Ya, unta Allah bukan berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan sama sekali. Jadi jangan kemudian kita bingung, itu dikatakan ruhi, ruhu Berarti Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abil Is Ayo lam anal mudhaf ila Allah Ta'ala nawan. Ya, ini sesuatu yang disandarkan pada Allah itu ada dua. Ya, bisa ditulis. Sesuatu yang disandarkan pada Allah itu ada dua. Yang pertama adalah sifatun lataku taqumu bi anfusiha. Sifat yang tidak berdiri dengan sendirinya. Seperti ilmu, ilmu Allah, kudratullah, kalamullah, ya ilmu Allah, kemampuan Allah, ucapan Allah. Ya, ini semua adalah idofatun. Fahadi idofatu sifah ilal mausub biha. Ini adalah penyandaran sifat kepada yang disifati padanya. Ya, ya ini itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Paham? Berarti itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Beda antara kalamullah ya demikian juga ilmu Allah, qudratullah itu dengan apa? Baitullah, naqatullah, demikian juga ruhullah. Ya demikian. Jenis yang kedua adalah wasani itu batu ayan mungfasilah anhu penyandaran benda-benda atau sesuatu-sesuatu yang terpisah darinya. Ya, ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalbet wan naqah wal abdu war rasul war ruh. Jelas. Ya, ini penyandaran dari sesuatu, sesuatu, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Seperti apa? Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ya, demikian juga naqatullah, yaitu unta Allah Subhanahu wa taala yang ada di kaumnya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah, hamba Allah. Dan demikian. Rasulullah. Ini adalah idhofatu a'yan. Ya, itu. Jadi jangan bingung. Ini ruhi, ruhku. Ya, berarti berarti Allah SWT bukan. Ini adalah idhofah a'yan, penyandaran dengan sesuatu-sesuatu yang terpisah dari Allah SWT. wa Kalau yang satu yang pertama tadi ya, dia itu adalah sifat yang tidak terpisah dari zat Allah SWT. Ya, demikian. Seperti ilmu Allah, kalamullah ya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya selesai. Kemudian juga disebutkan bahwa ruh ini termasuk dari perkara-perkara yang dia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kekal. Ruh ini ya. Dia itu adalah termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tuliskan bahwa dia itu adalah kekal dan ini telah lewat di dalam ya syair Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim taala yang sering kita ulang-ulang ya disebutkan di situ oleh Ibnu Qayyim taala ada delapan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala makhluk dia. Allah ciptakan tapi Allah jadikan dia itu apa? kekal, tidak hancur. Di antara adalah ruh ini. Tamaniyatun hukmul baqa. Ammahum min al-khalqi wal baqina fi haisil adam. Ya, Delapan, ada delapan makhluk Allah Subhanahu wa taala hukmul baqa, ini sudah dihukumi dia itu kekal tidak hancur. Allah menghendaki mereka ini delapan ini adalah makhluk yang kekal tidak hancur. Ya umuhahum, yakni masuk di dalam keumumannya ini delapan ini. Minal khalqi dari makhluk wal baqin dan yang lain fi haisil adam di dalam lingkupan makdum adam tidak ada semua akan hancur. Delapan ini tidak. Memang Allah menghukumi dia itu kekal. Apa itu? Al arsu wal kursi. Arsh Allah Subhanahu wa taala sehingga sana Allah Subhanahu wa taala itu kekal makhluk yang paling besar. Wal kursi kemudian kursi. Kursi Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursi samawati wal ard. Yang luasnya kursi Allah itu adalah seluas langit-langit dan bumi. Itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kekal. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narun wa jannah. Neraka demikian juga surga. lalu bagaimana dari kekal? Allah mengendaki orang yang beriman khalidina fi abada Demikian juga orang yang kafir. Ya, di jahannam khalidina fiha. Madamati samawati wal ard. Jadi kekal ya orang-orang yang kafir di dalam neraka. Neraka demikian juga surga. Kemudian wa ajabun. Wa ajabun, ajab itu adalah apa? Tulang ekor. Kita kalau mati masuk dalam kuburan hancur semuanya disebutkan oleh para ulama dari hadis yang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah tidak hancur, tulang ekor kita tidak hancur. Lu, lu umpamanya dilihat tidak ada sama sekali ada walaupun sedikit entah mungkin berapa ya berapa e, mikro dan sebagainya sangat kecil sekali mesti ada karena Nabi mengatakan dan itulah nanti dari tulang ekor itu terbentuklah manusia ya ketika nanti ditiup sangka kali yang kedua menubi kopi sur bahasa yang bisa mati mangfil arti ila Allah tuh menubi kopi ukhra kemudian ditiup yang lain ini kedua maka Terbentuklah dari tulang ekor itu yang di belakang ya, di bagian belakang ini di bawah punggung ini. Maka itu terbentuklah manusia dari situ. Kemudian warwa ini roh yang kita bahas sekarang ini. Kemudian kata lauh wal kolam demikian juga lauhul mahfud lembaran-lembaran lembaran catatan catatan itu wal kolam demikian juga pena. Ini delapan yang Allah swt tetapkan dia itu dalam badan, kekal. <clears throat> Kemudian juga disebutkan dari hadis-hadis demikian juga ayat-ayat yang ada bahwa itu adalah anan nafsa jismun mukhalifu yakni anan nafs jismun bahwa jiwa itu ya ada bentuknya dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga disebutkan tentang ruh ini Nasmatul Mukmin hadisnya sahih ulalam demikian disebutkan oleh Albani dalam sahihah. Bahwa Nabi SAW mengatakan Nasmatul Mukmin ta'irun ya'laku fi sajaril jannah. Ya'laku di sini dengan ain, lam dan qaf. Ruhnya mukmin itu ta'irun terbang. Ya'laku yakni ya'kulu memakan memakan fi sajaril jannah di buah-buahnya yang ada di surga. Nah, ini juga di perkara perkara ya goibiyah kita gitu, adanya mengimami, mengimaninya. Ya, demikian juga hadis yang lain. <clears throat> hadis Bilal radhiyallahu anhu. Qabdu arwahukum hukum raddaha alaikum. Ya, sebutkan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika waktu itu Nabi SAW dengan para sahabatnya di dalam suatu perjalanan kemudian mereka beristirahat, ternyata kemudian ketiduran sampai tidak apa? Sholat subuh. Ya, kemudian diakhirkan ketika matahari sudah apa? Sudah mulai tinggi. Waktu itu Bilal mengatakan bahwa aku yang akan membangunkan ya kalian wahai Rasulullah. Ya, ketika waktu itu mereka dalam keadaan sudah letih. Ternyata Bilal dalam keadaan apa? Mengantuk sampai kemudian dia tertidur. Kemudian Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Ya innallaha qabada arwahakum hina syaa. Sunnya Allah mencabut ruh-ruh kalian ketika Allah kehendaki. Warada alaikum inasya. Kemudian Allah SWT mengembalikan pada kalian. Tentu saja di sini Allah memerintahkan malaikat. Jadi ketika kita tidur, ruh kita itu ditahan oleh malaikat. Ya, kalau Allah mengendaki dia masih hidup dilepaskan lagi. Kalau Allah mengendaki ketika tidur itu dia itu mati, maka ditahan. Sehingga dikatakan tadi bahwa al maut ya an-naum akhul maut, bahwa tidur itu saudaranya mati. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi Allah warada alaikum inasya. Allah mengembalikan ruh itu atas kalian ketika Allah kendaki. Ya ketika kita tidur, maka ruh kita ini apa itu di ditahan oleh malaikat, diambil. Ya. Kemudian ketika Allah mengendaki untuk kita mati umpamanya, maka ruh itu ditahan tidak dikembalikan ke jasad lagi. Kemudian ketika dia itu apa? Ketika dia itu masih hidup umpamanya, maka dikembalikan lagi ruh itu ke ke jiwa. Ya, demi ke, ke badan. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan Inna ruha idza qubida tabiul basar. Hadis di sini menyebutkan tentang bagaimana sih hakikat dari ruh itu. Ini menunjukkan bahwa ruh itu apa? Bisa keluar dari jasad. Ya. Ulu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan merasakan kematian. Ya, ini menunjukkan apa? Setiap yang dia itu ada jiwanya akan akan merasakan kematian. Dan ketika ruh itu keluar dari jasad, ketika sudah tidak ada ya sebutkan sudah datang ajalnya, demikian juga tidak tidak pantas lagi masuk kepada jasad itu, maka ruh itu keluar dari dari jasad seorang. Dan Nabi menyebutkan inna ruha idza qubida tabi'ul basar, basar. Sesungguhnya ruh apabila itu dicabut tabi'ul basar, maka mata itu mengikutinya. Oleh karena itu kita perhatikan ketika seorang itu meninggal, ya mungkin yang menghadiri orang sakaratul maut ya maka dia itu apa mata itu belalak karena dia mengikuti ketika apa ketika ruh itu keluar dari dari jasa tersebut sesungguhnya ruh apabila dia itu dicabut maka mata itu mengikutinya ya demikian <clears throat> demikian juga ya ayat yang jelas surat al-an'am walau itu idzalimuna nabi ghamaratil maut ya kalau kalian melihat ketika engkau melihat ya ketika engkau melihat ketika orang yang dolim di gomaratul maut sakaratul maut ya mau menuju kematian wal malaikatu itu aidihim dan malaikat-malaikat itu me membentangkan tangannya ini ingin mencabut nyawa tersebut Bas itu aidihim ya, ini membentangkan tangan-tangan mereka akhriju anfusakum keluarkan yakni jiwa-jiwa kalian ruh-ruh kalian ini juga menunjukkan bahwa seorang ketika dia itu datang kematian maka malaikat apa mencabut dengan men, dengan membentangkan tangannya yang menarik ruh tersebut ditarik dengan tangan mereka ini ya demikian ini ayat jelas bahwa seorang ketika dia itu meninggal dan di sini dalam dolim maka malaikat apa mengeluarkannya dari jasad dia Fafiha bastul malaika aidiyaumri tanabulha. Maka di sini ayat ini menunjukkan jelas bahwa malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk mengambil ruh tersebut, yang mencabut ruh tersebut. Dengan dia apa? Menjulurkan tangannya mencabut ruh tersebut. Ini menunjukkan ayat-ayat ini, demikian juga hadis ini menunjukkan sedikit banyak bagaimana bentuk dari ruh tersebut. <clears throat> Demikian juga kalau dia itu keluar, ya, wa annaha tas'udu, maka dia itu naik ruh ini. Wa yujad minha minal mu'min biri Kalau ruh ini dari orang yang baik, keluar darinya itu bau yang paling harum. Dipanggil nama dia yang paling bagus yang dulu pernah dia sukai. Peminal kafir ke antani Kalau orang kafir keluar dari ruh itu bau yang paling tidak sedap, antan yang paling busuk. Ya demikian. Ini semua menggambarkan kepada kita bagaimana bentuk ruh itu. Ya. Ya, apakah berbentuk atau bagaimana kita sudah mencukupi dengan hadis-hadis ini tadi. Demikian juga ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana malaikat kemudian mencabut ruh tersebut dengan menarik ya, menarik ruh tersebut dengan dengan tangan malaikat tersebut. Ya demikian. Demikian juga disebutkan anak nafs itu telaku ala umur. Ya namanya nafs itu kadang-kadang dimaksud di situ roh. Ya. Kadang-kadang dimaksud di situ adalah roh itu sendiri. Dan jiwa itu ya nafsun itu itu terdiri dari apa? Terdiri dari roh demikian juga jasad. Demikian juga disebutkan di situ beberapa ya tentang tanda-tanda husnul khotimah. Sudah ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah." Ya, dakhala jannah. Ya, bisa ditunjuk. Ya, bisa ditulis di antara tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama adalah orang yang akhirnya itu ucapan la ilaha illallah. Tuh, di Abdul Mas'ud. Demikian juga ya Nabi juga menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man mata bi yaumil jum'ah," barang siapa yang dia itu meninggal di hari Jumat atau au lailatul Jumat atau malam Jumat, buqiya min yakni fitnatil kubur. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, dia terjaga dari fitnah kubur. Ini tanda-tanda ya ruhnya ini adalah husnul khatimah. Demikian juga disebutkan ya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu Allah bi 'abdin khairan," kalau mengendaki seseorang itu baik, Asalahu, Ya, Asalahu asal sendiri artinya mati. Maksudnya apa? Nabi menyebutkan bahwa Allah memberikan taufik dia untuk bertobat sebelum meninggal. Ini juga tanda husnul khatimah. Ya. Demikian juga disebutkan Ibnu Hajar juga beliau menyebutkan di Bulughul Maram, maudul mukmin araqil jabin. Ya, meninggalnya seorang itu dengan arak keringat yang ada di yang ada di dahinya. Nah, itu juga. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Insyaallah demikian kita meneruskan Sunan Nabawiyah.